Berpegang teguh dengan sunnah. Serta dorongan beliau atas hal tersebut. Dan agar kita meninggalkan bid'ah ah, serta perpecahan dan perselisihan dan peringatan beliau dari perkara-perkara tersebut. Kata penulis Al-Imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah Wa qaulullah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء Al-An'am 159 Al-Ayah Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah taala Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا wa la تتفرقوا فيه Al-Ayah Ash-Shura ayat ke-13 Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama dari apa yang telah ia wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad serta yang telah kami wasiatkan pula dengannya Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wassalam. Hendaknya kalian seluruhnya menegakkan agama dan jangan berpecah belah di dalam agama. Penjelasan hadis ini atau penjelasan bab ini afwan Qauluhu bab tahridihi sallallahu alaihi wasallam ala luzumi sunnah at-tahrid ma'nahu al-hassu At-tahrid maknanya adalah al hathu Dorongan, anjuran, motivasi ala luzumis sunnah. Untuk menetapi as-sunnah. Maksudnya adalah berpegang teguh dengan jalan Nabi dan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. kalimat as-sunnah terkadang yang dimaukan dengan penyebutan tersebut adalah jalan dan metode Nabi. Dan terkadang pula yang dimaksud adalah dengan kata as-sunnah apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan dan pengakuan atau pembenaran beliau. Maka makna dari luzumus sunnah, menetapi sunnah adalah berpegang teguh dengan sunnah. Karena dengan itulah dan hal itulah yang menjadi jaminan keselamatan di hari kiamat. Dan sungguh barang siapa yang meninggalkan as-sunnah jalan Nabi, petunjuk Nabi dan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan binasa. Nasallallahu salamah wal afiyah. Karena sungguh Allahu Jalla wa Ala telah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah ay qudwatun hasanah teladan yang baik contoh yang baik dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan pesan kepada kita semua umat beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Khulafa Ar-Rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana pula Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian warisan. Aku tinggalkan untuk kalian suatu peninggalan. Yang bila kalian berpegang teguh dengan warisan tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya yaitu kitab Allah dan sunnahku. Kata Syekh, wal muradu bi kitabillahil Qur'an. Yang dimaksud dengan kitabullah adalah Al-Quran. Sementara yang dimaksud dengan as-sunnah adalah apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya dari petunjuk beliau, bimbingan beliau, jalan beliau, sebagaimana pula ucapan, perbuatan dan pengakuan beliau alaihi salatu wassalam menjadi keharusan bagi kita untuk berpegang teguh dengan as-sunnah. Sebagaimana pula keharusan berpegang teguh dengan kitabullah. Karena as-sunnah itu menafsirkan Al-Quran, memperjelasnya, menerangkannya. Dia adalah wahyu kedua. Dan ialah yang disebut dengan al-hikmah. Telah kita sebutkan kemarin sekian banyak contoh tentang golongan yang mengaku diri sebagai Quraniyun yang banyak tersebar di India yang hanya mau mengambil dari Quran saja tidak mau beramal dengan sunnah atau di lain sisi pula barakallahu fikum orang-orang aklaniyun dan yang semisal dengan mereka dari kalangan Mu'tazilah yang tidak mau mengambil dari hadis kecuali yang mutawatir saja. Maka sungguh orang-orang yang mereka mengaku diri Qur'aniyun tidak mau mengambil mengambil as-sunnah, mengambil hadis maka berbagai kewajiban-kewajiban yang disebutkan di dalam Al-Quran akan tersia-siakan karena tidak ada penjelasan dan keterangan yang rinci selain ia dijelaskan dan diterangkan oleh As-Sunnah. Maka kata Syekh, لأن sunnata تُفَسِّرُ al وَتُوَضِّحُهُ As-Sunnah itu menafsirkan Quran, menjelaskannya, menerangkannya dan dia merupakan wahyu kedua wahiyal hikmatu dan dialah al-hikmah. Qala ta'ala Allah berfirman huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus di tengah-tengah bangsa Arab seorang rasul dari mereka. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka serta mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah ay As-Sunnah. Sehingga ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Maka barang siapa yang dia menyimpang dari sunnah dan mengambil selain sunnah dan selain jalan sunnah, dia akan binasa. Tapi orang yang mengambilnya dan menempuh jalan itu jalan sunnah naja dia akan selamat baik itu dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, dia berpegang teguh dengannya. Kemudian barakallahu fikum yang disebutkan oleh penulis Watarkil bid'ah dan meninggalkan bid'ah. Inilah petunjuk Nabi, bimbingan Nabi, petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah melarang kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan kita tidak boleh sama sekali pobi dengan istilah ini selama kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka konsekuensi dari syahadat kita anna Muhammadar Rasulullah bahwa Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah berarti hanya beliaulah yang kita jadikan sebagai panutan dan teladan Hanya perintah beliau yang kita jalankan dan larangan beliau yang kita tinggalkan. Dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Itu konsekuensi dari syahadat kita terhadap persaksian anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa kita harus menjauh dan meninggalkan perkara-perkara baru di dalam agama? Karena menyelisihi sunnah Nabi. Sebagaimana tadi kita jelaskan, Barakallahu fikum kewajiban untuk berpegang teguh dengan as-sunnah. Maka perbuatan bid'ah adalah perkara yang bertentangan dengan sunnah. Al-bid'ah jama' atau bentuk banyak dari bid'atun. Wahiyya kullu ma uhditha fid dini ma laysa minhu. Yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama ini yang bukan bagian dari agama. Dan bid'ah ini mencakup bid'ah dalam keyakinan, bid'ah dalam urusan ibadah, demikian pula dalam urusan amalan. Karena banyak sekali bermunculan bid'ah-bid'ah yang sifatnya akidah. Dan ini sangat berbahaya. Betapa barakallahu fikum kita harus benar-benar menjauh dari yang namanya bid'ah. Harus berhati-hati dari berbuat suatu amal perbuatan yang itu bagian dari bid'ah. Kenapa? Karena amalan itu akan tertolak. Tidak akan diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam sahih beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Tertolak. Kita hanya akan capek saja dalam beramal. Ternyata sia-sia. Tidak kita raih hasil dari amalan itu, justru akan berbuah dosa. Fal wajib maka yang wajib an tu'rada aqwalun nas wal ulama wa af'aluhum wa ibadatuhum wa istihadatuhum ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula menjadi kewajiban bagi kita agar ucapan manusia, bahkan ulama, perbuatan-perbuatan manusia, segala ibadah kita, istihad kita harus ditimbang naam kepada sunnah. Ditimbang kepada timbangan sunnah. Kalau mencocoki sunnah kita ambil, kalau menyelisihi sunnah ya kita tinggalkan dan tidak kita amalkan. Wa inistahsanahu manistahsanahu walaupun dianggap baik oleh orang yang menganggapnya baik. Karena agama itu tidak pakai perasaan. Menurut pikiran saya ini bagus loh, ini baik loh. Menurut pandangan saya ini bagus walaupun memang tidak ada dalilnya tapi kan bagus ya subhanallah anda ini siapa? Al-haqqu min rabbika yang namanya kebenaran itu adalah yang datang dari sisi Rabbmu. Petunjuk yang datang dari Allah dan dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baik. Tapi ketahuilah bahwa hakikat semua yang menyelisihi sunnah itu adalah kejelekan bukan kebaikan. Kalau seseorang beranggapan dengan mengamalkan suatu amalan yang tidak ada bimbingannya dari Nabi, dia mengharapkan dengan amalan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun ketahuilah dan yakinlah bahwa itu akan semakin menjauhkanmu dari Allah. Akan semakin menjauhkanmu dari Allah. Kau muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Ahzab ayat ke-21 Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira yang tadi sudah kita terjemahkan fi hadhihi ay fi hadhihi al-ayati dalilun ala wujub iltizami sunnah an-nabawiyah wal iqtida' bin nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat ini terdapat dalil dan sebagai dalil tentang wajibnya berkomitmen dengan sunnah Nabi. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani beliau. Al-uswah artinya al-qudwah dalam ayat tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu artinya al-qudwah. Kalau at-ta'assi berarti maknanya al-iqtida. Mencontoh, meneladani. Maka yang menjadi teladan adalah Rasul. Selain beliau, dia diteladani bila mencocoki sunnah. Adapun bila dia menyelisihi sunnah maka dia bukan teladan. Bal huwa qudwatun sayyi'atun. Bahkan dia adalah teladan yang buruk, teladan yang jelek. Yang tidak boleh dijadikan sebagai teladan. Kemudian ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun firman Allah yang disebutkan yang kedua, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka mereka menjadi bergolongan-golongan engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Penulis menyebutkan ayat ini karena berada dalam bab an-nahi anit tafarruq wal ikhtilaf. Larangan berpecah belah dan berselisih. Yang Allah katakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan, bersekte-sekte, Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun, hanya saja urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan memberitakan apa yang telah mereka perbuat. Benar-benar ayat ini memberikan kecaman yang amat keras terhadap orang-orang yang mereka suka berpecah belah berselisih dalam agama, suka bertikai. Agama Allah Subhanahu wa taala itu satu. Yaitu agama yang dibawa Rasulullah dari ajaran beliau, petunjuk beliau. Yang menyelisihi maka bukan agama. Yang menyelisihi petunjuk Rasulullah maka bukan agama walaupun diklaim oleh orang sebagai bagian dari agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka sungguh yang namanya perpecahan dan perselisihan Naam yang namanya perpecahan akan menimbulkan dan menanamkan kebencian. Bahkan akan menyebabkan terjadinya peperangan dan pertumpahan darah. Mengganggu stabilitas keamanan. Benar-benar perpecahan itu sesuatu yang amat buruk. Dan dampaknya pun amat buruk Maka menjadi sebuah keharusan untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Azza wa Jalla bimbingkan wa atasimu bihablillahi jami'an walau Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Inilah kewajiban kita. Berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Dan wala tafarraku. Jangan berpecah belah. Sebagaimana Allah juga melarang dan memperingatkan. Wala takunu. Kalladzina tafarraku wa ikhtalafu. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu. Wa ulaika lahum adzabun azim. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berselisih setelah datang kepada mereka bayinat, penjelasan, petunjuk, bimbingan. Ya subhanallah. Datang bimbingan, datang keterangan, datang petunjuk, semakin mereka berpecah belah dan berselisih. La haula wa la quwata illa billah. Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat yang kemudian Allah ancam wa ulaika lahum azabun azim dan bagi mereka azab yang besar yang keras Ali Imran ayat 105 maka Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menyebutkan tentang keadaan dan ciri khas ahlul kitab sebagai orang yang berpecah belah dan bahwasanya di saat mereka berpecah belah maka mereka pun binasa. Fattafarruku la khaira fihi. Yang namanya perpecahan itu tidak ada kebaikan padanya. Kau muslimin Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk perkara yang dimaklumi bahwa manusia terkadang berbeda pendapat dalam istihad, dalam pandangan, dalam urusan fikih. Tetapi yang wajib adalah kita timbang pendapat istihad.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 Yang demikian itu lebih utama dan lebih bagus akibatnya. Maka firman Allah farudduhu ilallahi war rasul ay ila kitabillah. Kembalikan kepada Allah maksudnya kembalikan kepada kitabullah Al-Quran. War Rasul dan kembalikan kepada Rasul di masa hidup beliau dibawa urusannya kepada Rasulullah. Tapi setelah kematian Rasulullah dikembalikan kepada sunnah beliau. Maka yang namanya perselisihan dan pertikaian itu harus diatasi harus dihilangkan. Yang namanya pertentangan itu harus dilarang. Bukan dipupuk yang namanya perselisihan dan pertikaian. Disirami, dirawat perselisihan itu. Dikembang biakkan, terus diperbesar. Lah, yang namanya perselisihan dan pertikaian itu diatasi, dicarikan solusi jalan keluarnya, dihilangkan. Dengan merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya barakallahu fikum, ini adalah obat. Quran sunnah itu obat tapi dia memiliki dokter-dokter spesialisnya yang harus tepat dalam memberikan resep dari obat tersebut. Disinilah peran besar para ulama. Di sini peran para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, kepada para ulama. Jika kalian tidak mengetahui. Para ulama mengerti tariqatul istidlal, metode-metode pendalilan dan tahu dalil, cara menempatkannya, tahu rincian-rincian. Tidak sebagaimana kita yang masih sangat dangkal. Ikhwan fillah kaum muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jal. para sahabat dahulu mereka pun berselisih dalam sebagian perkara. Walakinnahum kanu yarudduna khilafahum ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam thumma yattafiqun. Tetapi mereka mengembalikan perselisihannya kepada kitabullah dan sunnah rasul. Kemudian mereka bersatu. وهكذا كان من بعدهم من أهل الإيمان والصدق Demikian pula orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan ahlul iman dan orang-orang yang jujur. Di sini ditanya tentang kejujuran kita dan diuji tentang kejujuran kita. Ketika mereka berselisih, mereka mengembalikan perselisihannya kepada kitabullah dan sunnah. Tidak bertaassub, tidak fanatik, itu bukan ciri khas mereka dan bukan kebiasaan mereka. Bukan karakter mereka fanatik. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sifat fanatik ini, ta'assub buta. Terkadang kita menunjuk orang lain, mengklaim orang lain dengan sifat kefanatikan. Namun tanpa kita sadari bahwa kita pun ternyata lebih parah terjebak dalam sikap fanatisme ini. Dan subhanallah <clears throat> dari ayat yang ketiga yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-13 tadi Allah katakan syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama apa yang dia wasiatkan dengannya kepada Nuh dan dan yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga diwahyukan kepada Ibrahim dan Musa terserta Isa, hendaknya kalian menegakkan agama, menyatukan agama, jangan berpecah belah. Subhanallah. Ajaran persatuan ini adalah ajaran para nabi dan rasul. Lebih khusus lagi disebutkan nama lima rasul ulul azmi dan larangan dari berpecah belah sebagaimana yang tadi sudah diisyaratkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah fattafarruqu la khaira fih yang namanya perselisihan itu tidak ada kebaikan padanya Ikhwani fidin kaum muslimin yang dimuliakan Allah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang suka kepada persatuan. Tidak suka yang namanya perpecahan, perselisihan, dan pertikaian. Dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mengupayakan persatuan dan cinta kepada persatuan. Serta menghindarkan diri dari segala macam hal-hal yang bisa menjadikan ukhuwah persatuan itu menjadi rusak dan terkoyak As'alullah salamah wal afiyah jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.